Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'd. Kita lanjutkan bacaan kita terhadap syarah Lum'atul I'tiqad yang syarah oleh Syekh Shalal Fauzan hafizallahu taala wa ra'ah. Perhatikan baik-baik ini pembahasan yang sangat penting mengenai mutasyabihat dan muhkamat. Jangan sampai di antara kita gagal faham. Karena orang-orang ahlu zaik, orang-orang yang menyimpang dari jalan yang benar, mereka senantiasa mengikuti ayat-ayat yang mutasyabihat. Sudah kami jelaskan kemarin secara globalnya, bahwasanya ayat-ayat atau dalil-dalil Al-Quran atau As-Sunnah mengenai nama-nama dan sifat-sifat Allah Ta'ala tidak ada yang mutasyabih. Semuanya muhkam. Semuanya apa? Muhkam. Jelas, gamblang, nampak, orang faham. Faham ya? Nah, barakallahu fikum. Mungkin kalau terkadang ada lafaz-lafaz yang mutasyabih samar. Orang nggak faham itu pun dikembalikan ke muhkam. Paham ya? Karena butuh rincian. Di dalam Al-Qur'an global, rinciannya terkadang di dalam as-sunnah itu. Nah, barakallahu fikum. Itu berkaitan masalah apa? Selain asma wa sifat. Adapun asma wa sifat semuanya dalilnya apa? Muhkam. Semuanya muhkam, enggak ada yang mutasyabih. Na'am barakallahu fikum. Ikhwan fi din azza nasakumullah kita lanjutkan halaman 34 perhatikan baik-baik. Wa ma ma'nal mutasyabihat wal muhkamat? Sekarang apa? Maknanya mutasyabihat wal muhkamat? Maknanya apa? Qalu mereka mengatakan para ulama al-muhkam, muhkam itu adalah wal wadih al makna Yaitu yang jelas gamblang maknanya. Alladzi la yahtaju fi tafsirihi ila ghairihi. yaitu apa? yang tidak membutuhkan tafsiran lagi. nam barakallahu fikum. nam tidak membutuhkan penjelasan lagi kepada yang lainnya. Jelas, sekali batal langsung paham. Paham ya? Sekali batal langsung faham, Itu namanya muhkam namanya. Kalau mutasyabih samar. Samarnya ini pun nanti kalau selain asma wa sifat, samarnya nisbi. Sebagian orang mungkin nggak tahu, tapi orang lain tahu yang mendalam ilmu dari kalangan ahlu ahli tafsir. Contohnya apa? Nam barakallahu fikum Farrat min qaswarah. Farrat min qaswarah, lari dari qaswarah. Nah, qaswarah itu mungkin orang apa itu qaswarah? Ternyata asad, yaitu apa? Singa. Menunjukkan bahwasanya terkadang tafsiran dibutuhkan di situ. Mungkin sebagian orang nggak tahu tapi ahli tafsir tahu. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Kemudian ajlana kitana. Kalau antum kitana kucing kita. Ya enggak? Padahal arti kitana di sini bukan bukan kucing. Paham? Ya? Tapi bagian hukuman loh ya. Nasibun, bagiannya pengen disegerakan gitu ya. Kalau kita nggak paham kan, wah, kitona. Eh? Nah, kemudian apa? Wa alzamna kulla insanin ta'irahu fi onoke itu. Eh, wa wa alzamna kulla insanin wa kulla insanin alzamnahu ta'irahu fi onoke. Nah, ta'irahu ini artikannya bukan apa? Bukan apa? Bukan burungnya. Paham ya? Karena kalau orang ngartikan burung itu keliru. Paham ya? Nah, barakallahu fikum, tapi maksudnya adalah lembaran-lembaran catatan-catatan amalannya itu nah barakallahu fikum dimintai pertanggungjawaban. Paham ya? Allah musta'an. Terkadang butuh penafsiran. Ini namanya mutasyabih nisbi. Eh, jadi samarnya itu nisbi, enggak setiap orang itu mengetahui tapi ada yang tahu dari kalangan ahli tafsir. Paham ya? Ada juga yang mutasyabih mutlak. Mutlak itu orang pun enggak ada yang tahu, ahli tafsir enggak tahu juga seperti huruf muqatta'ah huruf-huruf yang muqatta'ah dalam Al-Qur'an Karim seperti alif lam mim, ha mim, sad, nun, qaf. Paham ya? Yasin, Toha. Ada yang tahu enggak mananya? Yang tahu adalah Allah Subhanahu wa taala. Jangan sok tahu seperti orang-orang Sufiyah. Yasin nama Rasulullah, Toha juga nama Rasulullah. Itu kurang tepat. Allahul musta'an. Kita lihat lagi. Wa amal mutasyabih, ingat-ingat ya, muhkam itu adalah yang gamblang jelas maknanya enggak butuh penafsiran. Amal mutasabih, mutasabih huwa huwa alladhi yahtaju fi tafsirih wa bayani ma'nahu ila khairih. Adapun mutasabih itu yang masih butuh kepada apa? Butuh kepada penafsiran dan menjelaskan maknanya kepada yang lainnya. Butuh kepada yang lainnya untuk menjelaskan maknanya. Kalau sendirian nggak bisa. Oleh karena itu terkadang Al-Qur'an di dalam Al-Qur'an global dirinci dalam As-Sunnah. Dijelaskan dalam As-Sunnah. Perintah salat wa aqimus salat, tegakkanlah salat. Ritual salat mulai dari takbiratul ihram hingga salam dijumpai di mana? Antum? Di dalam as-sunnah, rincian dalam as-sunnah. Paham ya? Rincian dalam as-sunnah. Oleh karena itu as-sunnah yufassiru na barakallahu fikum ba'da ma fil Qur'an. As-sunnah terkadang yufassir menjelaskan sebagian yang ada dalam Al-Qur'an. Jadi enggak bisa dipisahkan antara Al-Qur'an dan As-Sunnah, harus disatukan. Paham ya? Ahlu sunnah wal jamaah patokannya standarannya Al-Qur'an was sunnah ala fahmi salafil ummah. Itu patokannya. Bukan Al-Qur'an saja. Jangan seperti apa kemarin Quran Yun atau jamaah ingkarus sunnah. Allahul musta'an. Kita lihat lagi. Kata beliau hunakan nususun muskilah. Di sana ada dalil-dalil yang muskilah. Muskilah, enggak jelas. Lakin idza ruddat ilan nususil ukhra, tapi kalau dalil yang muskilah tersebut dalil yang ada iskalnya tersebut dikembalikan kepada dalil-dalil yang lain allati tuwaddihuha yang bisa menjelaskannya zalal iskal hal haq maka hilanglah iskalnya dan semakin nampak al-haq paham belum ini yang namanya apa barakallahu fikum hafizakumullah muhkam jadi muhkam itu dikembalikan untuk untuk apa jadikan patokan mutasyabih dikembalikan kepada muhkam qalu mereka mengatakan wahada misal al-'am khas. Yang seperti ini seperti apa? Lafat umum, lafat khusus. Sudah kita lewati pembahasannya dalam kitab usul fikih. Ha? Idza jaa ad-dalil bil lafdil 'am, summa jaa ad-dalil akhar bil lafdil khas, hamul hamlul 'amal al-khas. Apabila datang dalil umum, kemudian datang dalil yang lain yang khusus, maka wajib membawa dalil umum kepada yang khusus untuk apa? untuk memahami maknanya. Nah, barakallahu fikum. Wal mutlak wal muqayyad. Mutlak muqayyad. Ini juga sama ya. Maksudnya bagaimana? Kalau ada dalil yang mutlak, kemudian ada yang muqayyad, dibawa yang mutlak kepada muqayyad. Nah, Wan nasikh wal mansukh. Nasikh itu penghapusnya, mansukh yang dihapus. Kalau ada dalil sudah dihapus, jangan antum mengamalkan yang sudah dihapus. Yang antum amalkan penghapusnya, nasikhnya. Paham ya? Nah, dulu termasuk salah satu ayat yang turun dalam Al-Qur'an mengenai radha'ah, sepersusuan. Itu kalau nyusu berapa kali dulunya sebelum dihapus? Isa 10 kali nyusu baru dikatakan anak sepersusuan. Dulunya ada ayat dalam Al-Qur'an. Paham ya? Kemudian setelah itu dihapus lafaz dan maknanya. Dalam Al-Qur'an enggak ada sudah. Paham ya? Nah, Kemudian dihapus dengan apa? Cukup 5 kali nyusu selesai. Tapi ingat 5 kali nyusu sampai kenyang, sekali nyusu kenyang, dua kali kenyang, tiga kali kenyang, sampai lima kali kenyang dikatakan anak sepersusuan. Paham maksudnya ya? Naam. Itu namanya nasikh wa mansukh. Dulunya khamr enggak haram dulunya. Ayatnya masih ada dalam Al-Qur'an. Ya enggak? Wa is 'anil khamri wal maisir. Qul ma ismun kabirun wa manafi'u lin-nas wa ismuhuma akbar min naf'ihima. Dulunya mereka bertanya tentang khamer minuman keras dan perjudian. Dikatakan minuman keras dan perjudian itu ada manfaatnya, ada dosanya. Cuma dosanya lebih besar daripada manfaatnya. Ini dulu belum diharamkan, gitu loh. Belum diharamkan. Kemudian apa? La taqrabus salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun. Kalian jangan dekat-dekat apa? Jangan mendekati salat dalam keadaan kalian masih mabuk sampai kalian mengetahui apa yang kalian ucapkan. Dulunya mabuk-mabukan boleh, Selama tidak mendekati apa? Salat. Paham ya? Akhirnya turunlah penghapus yang total. Sampai-sampai para enam sahabat saat itu apa? Memecahkan bejana-bejana yang ada khomernya. Dialirkan di jalan Madinah sampai penuh dengan air khomer itu ya. Dalam artian banyak air khomer di situ. Nah, ketika apa? Turun ayat, "Ya ayyuhalladzina amanu, innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu ritsun min amali syaitan fastanibuhu la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras, berjudi, mengundi nasib dengan panah, menyembah berhala itu termasuk amalan najis, amalan kotor, perilaku setan. Fastanibuhu la'allakum tuflihun. Jauhilah, hindarilah. Semoga kalian termasuk orang yang beruntung. Setelah itu total haram sudah. Yang diamalkan nasikhnya, mansukhnya ditinggalkan. Na'am barakallahu fikum. Ikhwan fiddin azza wa berikutnya wal mujmal wal mufassal ada dalil yang mujmal global, ada yang dalil mufassal dirinci. Terkadang global itu butuh rincian. Rincian itulah yang terkadang apa? Kita semakin jelas dan faham. Kalau global mungkin belum faham. Dirinci faham. Hada huwa makna muhkam wal mutasyabih. Inilah makna muhkam wal mutasyabih. Naam. Wa hadza mawjudun fil Qur'an wa bis sunnah yang seperti ini ada dalam Al-Qur'an dan juga ada dalam As-Sunnah. Hunakan nususun aw adillatun muskilah. Di sana ada dalil-dalil, ada nas-nas yang dianggap muskilah, yang dianggap gak jelas, faturaddu ilan nusus Maka kemudian dikembalikan kepada nas-nas yang lain wa kalamullah yufasiru ba'daha ba'dahu ba'da. Dan ucapan Allah Subhanahu wa taala itu saling menafsirkan sebagiannya pada sebagian yang lainnya. Wa kalamun Nabi sallallahu alaihi wasallam yufasiru ba'dahu ba'dha. Dan ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga menafsirkan menjelaskan sebagiannya kepada sebagian yang lainnya. Hada makna muhkam wal mutasyabih. Inilah makna muhkam wal mutasyabih. Globalnya muhkam gamblang jelas maknanya tanpa penafsiran. Paham ya? Di dalam menjelaskan tersebut tanpa membutuhkan yang lainnya. Muhkam, mutasyabih itu yang apa? Yang maknanya belum jelas, belum gamblang, butuh sesuatu yang lain untuk menafsirkannya. Itu namanya mutasyabih. Yang muhkam ini sebagai rujukan. Yang mutasyabih dibawa kepada muhkam sehingga semuanya hilang iskalnya. Na'am barakallahu fikum. Kata beliau, al-ummu hiyal asl alladhi yurja ilaihi ya Ummul kitab itu maksudnya adalah apa? Adalah induk daripada kitab. Maksudnya apa di sini? Maksudnya adalah na'am barakallahu fikum al-asl, sumber inti yang semua dikembalikan kepadanya. Maksudnya bagaimana? Yang mutasyabih dikembalikan kepada muhkam. Ngam seperti itu. Wa ukharu mutasyabihat dan yang lainnya mutasyabihat. Yuskil ma'naha idan faradat. Dianggap iskal maknanya kalau sendirian. Lakin idza ruddat ilan nusus al-muhkamah, tapi kalau dikembalikan kepada dalil-dalil yang jelas dan gamblang, waddahatha wa bayyanatha. Maka nas-nas yang muhkamah tadi itu akan menjelaskan yang masih mutasyabih dan akan apa? memperjelas. Paham ya? Gamblang, jelas dengan apa adanya dalil-dalil yang muhkam dari itu. Naam. Kemudian berikutnya farrasikhuna fil ilmi yarudduna al-mutasyabih ila muhkam masyaallah. Orang-orang yang mendalam ilmunya ahli tafsir atau yang semisalnya, mereka mengembalikan mutasyabih pada muhkam. Jadi jangan sampai keliru, mutasyabih dikembalikan kepada muhkam biar hilang iskalnya. Seperti itu. Wa yufassiruna kalamullah ba'dahu bi ba'din. Dan mereka menafsirkan ucapan Allah Ta'ala sebagiannya dengan sebagian yang lainnya. Wa yufassiruna kalamar Rasul sallallahu alaihi wasallam ba'dahu bi ba'din. Dan mereka juga menafsirkan ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam sebagiannya dengan sebagian yang lainnya. Au yufassiruna kalamullah bi Rasul sallallahu alaihi wasallam atau mereka menafsirkan ucapan Allah dengan sunnah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam yufas wa yufassiruna sunnatar Rasul bi kalamillah. Terkadang juga menjelaskan menafsirkan sunnah Rasulullah dengan ucapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi enggak bisa dipisahkan Al-Qur'an was sunnah. Al-Quran was sunnah. Al-Quran bila sunnah la yakfi. Was sunnah bila Quran la yakfi aidan. Paham ya? Seseorang Al-Quran tanpa sunnah enggak cukup. As-sunnah tanpa Al-Qur'an juga enggak cukup. Paham ya? Tapi harus syai'an mutlaziman. Dua perkara yang harus beriringan terus, Al-Qur'an dan as-sunnah Bifahmi salafil ummah. Naam. Kita tutup yang terakhir ini kata beliau Naam li'annahu kulluhu min indillah karena semuanya datang dari Allah Taala semuanya yang muhkam yang mutasyabih datang dari siapa? dari Allah Subhanahu wa taala walihada yaqulun oleh karena ini mereka mengatakan aman nabihi kullum min indi rabbina kami beriman dengannya semuanya datang dari sisi Rabb kami ai al muhkam wal mutasyabih yang muhkam dan yang mutasyabih dua-duanya datang dari siapa Allah Subhanahu wa taala amma ahlu zair adapun orang-orang yang melenceng menyeleweng hatinya Naam wal iyad billah perlindungan itu hanya kepada Allah taala fa innahum ya'khuduna al-mutasyabih mereka akan mengambil yang mutasyabih yang samar-samar mereka ambil wa yastadilluna bihi mereka berdalilkan dengannya wa yasrukun al-muhkam kemudian mereka meninggalkan muhkam contohnya apa orang-orang IM ikhwan muslimin eh, memperbolehkan ikhtilatiyah tabur baur kenal-kenalan salam-salaman mereka berdalilkan dengan apa salah satu ayat dalam surat al-hujurat itu ya ayuhan nas Inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Lafaz taarufu ta'aruf, saling kenal mengenal katanya. Wahai segenap manusia, sesungguhnya kami ciptakan kalian laki-laki dan perempuan, berbangsa-bangsa, bersuku-suku agar kalian saling kenal mengenal. Kenal-kenalan, salam-salaman di aula pertemuan, perkumpulan salam-salaman, fulanah bintu fulan, fulan bin fulan. Paham ya Allah mustan. Itu gagal paham namanya. Kenapa? Karena butuh penafsiran. Apa makna yang namanya ta'arufu? Paham ya? Nah, kalau dijelaskan dalam sunnah, nah barakallahu fikum dan penjelasannya itu benar, mungkin enggak masalah tapi berseberangan gitu loh. Berseberangan dengan dalil-dalil yang lain. Nah, berjabat tangan dengan perempuan bukan mahramnya kan berseberangan. Ya Rasulullah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saja enggak pernah kan itu. Nah, barakallahu fikum Allahul musta'an. Naam. Wa yatrukuna al-muhkam wa la al-mutasyabih ila al-muhkam. Mereka orang-orang ahlu zaik ini, orang-orang menyelenteng, menyeleweng ini, mereka enggak mau mengembalikan mutasyabih kepada muhkam li maqsadin sayyi' indahum karena tujuan yang jelek di sisi mereka. Ibtigha'al fitnah ini, mencari-cari fitnah. Fitnatun nas an dinihim untuk memfitnah manusia dari apa? agama mereka. Difitnah, ha? diputar balikkan fakta Allah musta'ana barakallahu fikum. Untuk contohnya insyaallah taala pada pertemuan yang akan datang idznillah subhanahu wa taala. Walhamdulillah rabbil alamin.